lebih diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di atas kebenaran dan menyikapi sesuatu dengan kebenaran bukan karena fanatik dan bukan karena menganggap ucapan seorang alim itu wahyu namun mereka menjelaskan berdasarkan apa yang mereka miliki dari ilmu dan pengalaman sehingga tatkala mereka menghukumi sesuatu menunjukkan bahwa mereka menghukumi dengan penilaian secara ilmiah dan khibrah pengalaman yang mereka ketahui ketika mempelajari kondisi-kondisi dari kelompok-kelompok yang ada Kita masuki kaidah yang berikutnya. Beliau berkata hafizahullah taala al-qaidatul khamisah. Kaidah yang kelima. Al-ulfatu wal mahabbatu lis-salafiyyin walil masyayikh as-salafiyyin alamatun muhimmah. Tumayyizu asy-syakhsa sidqan wa kadhiban fi mada tamassukihi bil manhaj as-salafi. keakraban dan rasa cinta yang terjalin di antara salafiyin dan di antara para ulama dan masyayikh salafiyin ini merupakan tanda yang penting untuk membedakan seseorang apakah dia jujur dengan pengakuannya atau dia dusta dalam hal komitmennya dalam berpegang kepada al-manhaj as-salafi. Yang dimaksud oleh beliau dalam kaidah yang kelima ini bahwa terkadang seseorang dia berjalan di atas bid'ah namun dia mampu menyembunyikan bid'ahnya tersebut di hadapan kita. Dia sembunyikan dan kita tidak mengetahuinya. Yang nampak bagi kita di hadapan orang tersebut bahwa dia berjalan di atas sunnah. Ketika dia berbicara, dia berbicara seperti ahlu sunnah berbicara. Ketika dia berdalil, maka dia berdalil seperti ahlu sunnah. akan tetapi bagaimana cara kita menilai seseorang bukan hanya sekedar menilainya dari apa yang dia sampaikan dan apa yang dia ucapkan di hadapan kita karena hal-hal yang seperti itu bisa saja dilakukan oleh para ahlul bid'ah menyembunyikan sesuatu yang ada pada dirinya dari penyimpangan-penyimpangan karena kalau dia menampakkan dia mengetahui bahwa dia akan dibantah dan dia akan diketahui hakikatnya akan tetapi ada satu hal yang tidak tersamarkan dalam menilai seseorang yaitu dalam hal al-ulfatu wal mahabbah dalam hal keakraban pertemanan dan kecondongan cintanya kepada siapa seorang yang diketahui dia setiap hari senang mendatangi majelis-majelis ahlus sunnah dia senang bermajlis dengan ulama sunnah dan ketika menyebut ulama menyebut mereka dengan kebaikan dan cinta kepada mereka maka ini merupakan tanda yang menunjukkan bahwa dia berjalan di atas sunnah Sebaliknya kalau seseorang biasa kesehariannya atau keakrabannya bersana, berjalan dengan seorang hizbi misalnya atau seorang ahlul bid'ah dan bercengkerama bersama dekat hubungannya maka dia tidak akan jauh dari orang yang diakrabinya tersebut dalam hal pemikiran dalam hal manhaj dalam hal keyakinan sebab Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia itu selalu berjalan bersama dengan yang semisal dengannya Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan al arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha i'talaf wama tanakara minha ikhtalaf ruh-ruh manusia itu berkelompok-kelompok apabila ruh itu saling mengenal maka akan terjadi keakraban akan menyatu dan sebaliknya apabila saling mengingkari tidak sejalan maka akan terjadi perselisihan dan perceraian akan selalu demikian ruh yang baik akan berjalan bersama dengan yang baik yang buruk akan berjalan bersama dengan yang buruk ketika berjalan yang baik dengan yang buruk itu tidak akan bisa bertahan lama kelamaan akan berpisah bercerai tidak akan bisa maka oleh karena itu ma'asyiral rahimakumullah timbanglah diri kita dengan siapa kita berjalan dengan siapa kita akrab dengan siapa kecondongan kita kepada seseorang. Kalau kita punya rasa cinta kepada ulama sunnah cinta kepada mereka yang membela sunnah yang membantah bid'ah ada perasaan untuk memuliakan mereka mengagungkan mereka senang ketika mendengarkan ceramahnya mendengarkan nasihatnya bahkan punya harapan untuk bisa bertemu dengannya dan dia berjalan bersama dengan orang-orang yang berada di atas sunnah maka harapkan kebaikan darinya kalaupun mungkin dia terjatuh ke dalam kesalahan atau kemaksiatan namun karena kedekatannya dengan orang-orang yang saleh maka diharapkan kebaikannya Semoga dia bertobat dan memperbaiki diri. Namun apabila seorang punya rasa kagum dengan selain ulama sunnah senang dengan tokoh-tokoh fitnah senang mendengarkan ceramah-ceramah dari ahlul fitnah Salman al-Auda senang mendengarkan nasihat-nasihat dari Al-Halabi atau Abdurrahman Abdul Khaliq dan yang semisalnya dari dai-dai fitnah ya. membelanya bahkan merasa tidak senang kalau menyebutkan ulama sunnah terkhusus ulama yang seringkali tampil untuk membela sunnah dan membantah penyimpangan ahlul bid'ah. Dia tidak senang. Kalau disebut Syekh Rabi' Wah, Syekh Rabi' itu raddat katanya. Itu tukang bantah. Kerjanya hanya membantah. Subhanallah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, kalau saya diam, kamu juga diam. Semua orang diam tidak membicarakan ke ahlul batil dan tidak membantah ahlul batil. Kapan manusia mengetahui yang sahih dari yang tidak sahih? Ya. Sebelum saya mengenal Syekh Rabi, sebelum saya mengenal Syekh Rabi dan mengetahui pembelaannya terhadap sunnah, saya pernah bertanya kepada seorang seorang hizbi. Waktu itu ada buku terjemahan diterjemahkan oleh salah satu pustaka tertulis penulisnya Dr. Rabi' bin Hadi al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala saya bertanya siapa ini penulis ini kata orang ini ah redat orang ini kerjanya membantah suka membantah ucapannya sudah jelek terhadap ulama yang membantah ahlul bid'ah atau yang mengatakan nah itu Syekh Rabi' sudah berubah menyelisihi manhajnya para ulama ul kibar. Padahal Syekh Rabi' dari dulu memang beliau membantah ahlul bid'ah. Baik di masa hidupnya Al-Albani, Ibn Baz, Ibn Uthaymin rahimahumullah atau setelah meninggalnya, tidak ada perubahan. Di masa hidupnya mereka beliau sudah membantah Adnan Ur'ur beliau sudah membantah yang sekarang ini dipuji-puji oleh Ali Hasan Al-Halabi beliau sudah membantah Al-Maghrawi beliau sudah membantah Abdurrahman Abdul Khalid dan yang lainnya dari da'i-da'i fitnah dalam keadaan para ulama memuji Syekh Rabi' ketika ada yang menyebutkan dengan kejelekan maka ini tanda keburukan manhajnya maka keakraban ini penting ma'asyar rahimakumullah dengan siapa dia berjalan dengan siapa dia akrab kecondongan hatinya itu kepada siapa seringnya bertemu dengan siapa akan nampak berjalan di atas manhaj apa dia dalam riwayat At-Tirmidzi kata Nabi alaihi salatu al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil man yukhalil seseorang itu berjalan di atas keyakinan teman akrabnya maka hendaknya salah seorang kalian melihat dengan siapa dia akrab ini pelajaran dari Rasulullah alaihi wassalam wasallam man janas Siapa yang bermajelis dengan seorang maka akan menjadi satu jenis. Ada ungkapan yang biasa disebutkan oleh para ulama. Mereka mengatakan at-tuyuru ala ashkaliha taqa'u. At-tuyuru ala ashkaliha taqa'u. Burung itu akan hinggap bersama dengan yang sesamanya. Burung akan hinggap, akan berkumpul bersama dengan yang sesamanya. Burung merpati dia akan berjalan bersama dengan merpati. Tidak akan cocok dia berjalan bersama dengan burung raja wali tidak akan bisa dia berjalan bersama dengan burung hantu dan yang lainnya bebek berjalan bersama dengan bebek kalau ada yang la lain jenisnya bisa akrab bareng pasti ada kesamaannya pasti ada kesamaannya ada seorang pernah melihat ada dua Eh, kalau nggak salah dua ekor burung tapi berbeda jenis yang ini dari jenis yang lain berbeda dengan jenis yang lain kok bisa bareng akrab maka dia heran ini kok menyelisihi kaedah yang umum biasanya burung itu berkumpul bersama dengan yang sejenisnya ya kok ini berbeda diperhatikan Nanti lama ketahuan, oh ada kesamaannya. Sama-sama pincang. Sama-sama pincang. Ya, berarti ada kesamaan. Nah, begitu ma'asyiral Manusia itu seperti burung. Ya. Ini bukan ilmu burung ya. Tapi demikianlah yang diajarkan oleh para ulama manusia itu akan berjalan bersama dengan yang semisalnya dia tidak akan bisa akrab atau merasa tentram bersama dengan yang berbeda kondisinya, keadaannya, ruhnya berbeda manhajnya kalaupun dia misalnya hadir itu dipaksakan biasanya ya. kadang-kadang ada sebagian itu ngaku-ngaku saya juga biasa hadir di majelis Syekh Rabi'. Saya juga biasa datang ke rumah Syekh Rabi' hadir majelisnya. Ya sekedar menyetor wajah bahwa saya juga pernah. Tapi untuk rutin serius mengambil ilmu tidak. Sekedar datang kemudian ya, sekedar dianggap bahwa dia pernah di majelis Syekh Rabi' misalnya nah karena kadang-kadang ada orang yang bertemu dengan kita itu dia menyembunyikan hakikat jati dirinya ketika bertemu mengetahui misalnya kita cinta kepada ulama us ya maka dia akan menyebut dari ulama us oh iya, Syekh Robi oh iya. ana juga pernah hadir di majelisnya Hmm. majelis Syekh Rabi' sekali nah tapi seringnya bersama dengan hizbiyun kecintaannya kecondongannya bersama dengan hizbiyun nah kama qala ba'dhu salaf sebagian para ulama salaf mengatakan man akhfa alaina bid'atahu lam takhfa anna ulfatuhu Barang siapa yang menyembunyikan bid'ahnya dari kami Tidak akan tersamarkan dari kami keakrabannya Akrab dengan siapa dia Itu Tidak akan tersamarkan al ulfa Keakraban itu Antajidahu yafrahu bil kalam Engkau mendapatkan dia Menemui dia Dia senang Berbicara tentang sesuatu yang disenanginya itu yamilu ilaihi mahabbatan minhu li hadha syai' wa li haula'in nas dia condong hatinya kepadanya mencintai sesuatu itu dan mencintai orang-orang tersebut senang kalau diajak berbicara tentang apa yang dicintainya hadhihi ulfah inilah yang disebut dengan ulfah keakraban itu biasa berjalan bersamanya akrab dengannya kalau disebut namanya dia mengagumkan dan memuliakan oleh karena itu Abu Dawud As-Sajastani rahimahullah pernah bertanya kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah kata Abu Dawud ara rajulan min ahli sunnah ma'a rajulin min ahli al-bid'ah atruku kalamahu aku melihat ada seorang dari ahlus sunnah berkumpul bersama seorang dari ahlul bid'ah apakah aku meninggalkan untuk berbicara dengannya ya, ini saya memboikotnya sudah saya tidak ingin berbicara dengannya padahal dia dari ahlus sunnah tapi dia biasa kumpul dengan ahlul bid'ah kata Imam Ahmad rahimahullah la jangan jangan kamu langsung meninggalkan awa tu'limuhu anna ar-rajul alladhi ra'aitahu ma'ahu sahibu bid'ah mestinya kamu beritahu dulu bahwa yang kamu berjalan bersamanya itu ahlul bid'ah hati-hati dia pemikirannya demikian demikian demikian ya sesat dalam hal akidah sesat dalam hal manhaj sesat hati-hati kamu jangan kamu berjalan bersamanya kamu beritahu dulu fa in taraka kalamahu fakallimhu wa illa fa alhiqhu bihi kalau setelah itu dia meninggalkan orang itu karena dia sudah mengetahui kesatannya maka tidak mengapa kamu ngobrol dengannya berarti dia mungkin kemarin ketika berjalan bersama dengan ahlul bidah karena dia tidak mengetahui namun setelah engkau sampaikan nasihat kepadanya namun dia tidak mengindahkan fa'alhiqhu bihi maka kamu samakan dia sama dengan ahlul bid'ah itu sama ini kaidah yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala karena tidak akan bisa berjalan ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah tidak akan bisa akrab sekali dua kali tiga kali kalau sudah ketahuan mesti berpisah kalau masih berkumpul itu berarti sama kondisinya sama pemikirannya sama tajidu ghaliban anna sahibal ulfah yakunu ala sidqin wa yakunu ala muwafaqatin lidzahiri wal batin ya karena biasanya engkau akan mendapati seorang yang yang memiliki keakraban dengan yang lain itu dibangun di atas kejujuran akrab dengan siapa dia hal itu nggak bisa disembunyikan itu tidak bisa disembunyikan dan selalu akan bersama zahirnya batinnya akan sama dari sini ma'asyiral kharahimakumullah dengan kaidah ini kita akan bisa menilai seseorang kadang kita bingung lah si dai atau si ustadz fulan kok kenapa ya dia dibilang sururi apa ya kesesatannya kadang-kadang tidak semua para dai itu di bisa diketahui apa ucapannya apa perkataannya dari tulisannya atau dari ceramahnya sulit untuk mengumpulkan seluruh kaset-kasetnya, ceramahnya misalnya untuk diteliti di samping kesibukan-kesibukan yang ada sulit nah sehingga terkadang kita tidak mengetahui apa penyimpangan fulan kita nggak tahu nah lalu dengan cara apa kita menilai ah, dengan cara ini ulfah keakraban dia dengan siapa Kadang-kadang seorang ketika berbicara masalah tauhid secara umum itu kelihatan kok sama. Sama seperti yang dibahas oleh ahlus sunnah. Nah, apalagi seorang yang baru mengenal manhaj salaf tidak bisa membedakan, betul-betul tidak bisa membedakan. Nah, maka dengan kaidah yang disebutkan oleh para ulama ini maka seorang waspada dan bisa menilai seseorang meskipun dia tidak mengetahui penyimpangannya secara detail. Ini pelajaran dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Dan demikianlah para ulama ussalaf. Ya. Terkadang dengan satu jenis penyimpangan saja, satu saja penyimpangan sudah cukup mengeluarkan seorang dari sunnah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ketika beliau masih hidup di zaman tabi'in. Ketika muncul fitnah fitnatul qadariyah kelompok yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala menganggap bahwa Allah tidak mengetahui sesuatu yang akan terjadi hingga terjadinya sesuatu itu Pemikiran ini menyebar di Basrah. Mereka meyakini tidak ada takdir. Ini yang berkeyakinan ini mereka-mereka yang dikenal sebagai para penuntut ilmu. Maka Yahya bin Ya'mur dan Abdurrahman Al-Himyari keduanya dari kalangan tabi'in mereka bertekad kami akan menyampaikan hal ini kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kami temui di Makkah. Maka mereka berangkat tujuannya selain untuk haji juga untuk menemui sahabat. Maka bertemulah mereka dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan mereka menceritakan tentang pemikiran yang menyebar di Basrah kepada Abdullah bin Umar. Apa kata Abdullah bin Umar? akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'u minni sampaikan kepada mereka aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku tidak ada hubungan demi Allah yang jiwaku berada di tangannya kalau seandainya salah seorang mereka menginfakkan emas sebesar bukit Uhud Allah Azza wa Jal tidak akan menerima infak itu sampai mereka beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dengan satu penyimpangan dikeluarkan dari sunnah jadi ma'asyiral rahimakumullah ini pelajaran penting dari ulama ussalaf pada saat kita tersamarkan penyimpangan seseorang maka tidak akan tersamarkan keakraban mereka أما إنسان يدعي السلفية ثم نجده ما يذكر المشايخ السلفيين ولا يذكر الشباب السلفيين ونجده قد يلمس المشايخ السلفيين وقد لا يحب أن تذكر أسماءهم هذا Adapun seseorang mengaku salafi namun kita mendapati dia tidak menyebut para ulama salafiyin para masyayikh salafin kalaupun disebut sebutannya kurang enak sebutannya kurang enak tidak memuji tapi menjatuhkan kedudukan para ulama ya seperti mereka yang mengatakan bahwa Syekh Rabi' sudah berubah manhajnya setelah meninggalnya para ulama Syekh Rabi' itu yang mengembangkan jamaatul tahdzir Syekh Rabi itu yang mengajak kepada pemahaman Al-Haddadiyah Sebagian para pemuda itu fanatik kepada Syekh Rabi Menganggap ucapannya wahyu Syekh Rabi itu bukan jaminan bagi kita Untuk masuk ke dalam surga Ini ucapan-ucapan ahlul batil mengikuti nasihat Syekh Rabi dianggap khurujun anil haqqi itu keluar dari kebenaran bukan rujuk ilal haq kembali kepada kebenaran bukan khurujun anil haq keluar dari kebenaran kata sebagian mereka seorang mengikuti nasihat Syekh Rabi dikatakan keluar dari kebenaran jadi hal-hal yang seperti ini ma'asyarul rahimakumullah meskipun dia seolah-olah menampakkan salafiyah tapi ketika dia mulai ya merendahkan kedudukan para ulama ini tanda-tanda penyimpangan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah التقليل من شأن العلماء الراسخين في العلم المعروفين بالإيمان والعلم الراسخ jinayatun ala jinayatun laysa ala haula ulama bi ashkhasihim bal ala ma yahmilunahu min syari'atillahi ta'ala merendahkan kedudukan para ulama yang kokoh dalam ilmunya yang dikenal keimanannya ilmu yang kokoh yang mereka miliki merendahkan kedudukan mereka merupakan bentuk kejahatan bukan kejahatan kepada ulama ini saja secara khusus akan tetapi kejahatan terhadap apa yang mereka bawa berupa ilmu dan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu menjelekkan seseorang yang bukan dari kalangan ulama, itu ringan hubungan kamu dengannya pribadi. Tapi kalau yang direndahkan itu ulama, yang dilecehkan itu adalah ulama maka bukan ulamanya itu yang direndahkan semata tapi apa yang mereka bawa dari ilmu nah karena ketika direndahkan dan dilecehkan orang mendengarkannya akhirnya orang zuhud untuk mengambil ilmunya oh itu si fulan itu syekh itu jangan itu keras itu orang sukanya mentahdir jangan kamu jangan bermajelis di majelis orang itu ya. sukanya menggibah nah itu ini kan kalimat-kalimat yang sering ya. itu syekh itu bukan jaminan masuk surga ini tujuannya apa tanfir tanfirun nas anil ilm wa anil haqqi menjauhkan manusia dari ilmu dan dari hak Makanya kata beliau merendahkan kedudukan para ulama bukan merendahkan kedudukan ulama itu semata tapi merendahkan apa yang mereka bawa dari ilmu syariat dari Allah Subhanahu wa taala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah beliau mengatakan idza ra'aita syabba yatakallamu 'inda al-mashayikh wa in kana qad balagha min al-'ilmi mablaghan fayas min khairihi fa innahu qalilul haya apabila engkau melihat ada anak muda yang berbicara tentang masyayikh ya. Uh, ngomong banyak tentang masyayikh meskipun dia telah sampai kepada ilmu meskipun dia memiliki ilmu yang banyak itu maksudnya kadang-kadang kan seorang berbangga kalau dia sudah belajar LC keluaran Jami Islamiyah Masya Allah bangga dia dengan itu apalagi kalau sudah MA semakin besar kepalanya apalagi kalau sudah doktor nah, sudah itu dia merasa sudah sejajar dengan ulama Syekh Robi kan doktor saya juga doktor Apalagi kalau ulama yang belum sampai kepada tingkatan doktor atau yang tidak punya titel sama sekali direndahkan sama dia. Saya dokter Ya. Seperti itu keadaannya. Syekh Mukbil itu nggak sampai dokter Syekh Mukbil Al-Wadi'i rahimahullah. Hanya sampai magister. Nah, Walhamdulillah seseorang dinilai bukan dengan gelar. Seseorang dinilai berjalan di atas kebenaran bukan karena gelar yang tinggi yang dia miliki. Kalau dinilai dari sisi gelar, antum undang itu Dr. Hidayat Nur Wahid. Doktor itu. Hah? Kalau seorang dinilai dari sisi gelarnya, undang itu doktor Said Akil Sirat Syi'i Rafidhi Mu'tazili undang itu nah, kalau memang dinilai dari gelar nah ada seorang dokter kampungan ya waktu daurah ya. beberapa tahun yang lalu ingin bertemu dengan Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari doktor juga Nah, dia ini dokter sudah keluaran jamiah. Dia merasa dirinya sudah wah gitu. Masuk ke rumah tempat menginapnya Syekh Abdul Bukhari. Assalamualaikum ya Syekh. Kaif haluk Syekh nasitani? Kamu sudah lupa saya wahai Syekh. Kata Syekh Abdul Bukhari, kapan saya mengingat kamu sampai saya melupakan kamu? Maksudnya ingat saja enggak tahu, ketemu saja enggak. Gimana saya melupakan kamu? Sok merasa dikenal. Ya Syekh kamu sudah lupa ana. Kamu sudah lupa sama saya. La haula wala quwata illa Nah. Ya alhamdulillah saya juga tidak mengenal ketika itu. Ya. Sampai saya sempat bertanya kepada orang-orang di sekitar, siapa fulan? Siapa fulan? dengan cemberut dia sebutkan namanya. Saya karena saya tidak kenal. Baru tahu ketika itu. Ternyata dokter. Nah. Mempermasalahkan Syekh Khalid, Syekh Khalid Zafiri yang biasa datang di daurah hafizahullah. Nah. Sambil protes, ini kenapa diiklankan dokter? Ini kok ditulis dokter ini, dokter Khalid. Padahal dia bukan dokter. Itu Syekh Khalid ada di majelis itu. Ya Allah, memalukan sekali ini orang. Nah, Syekh Khalid ada di situ. Memang betul beliau belum dokter. Ketika itu ikhwan mungkin keliru ketika menyampaikan menyebarkan pamfletnya. Dokter Khalid Al-Zafiri. Kayak disebarkan ini dokter padahal dia bukan dokter. Ini bisa saya laporkan ke jamiah. Masya Allah. Nah. Kata Syekh Khalid, hatta saya pun sudah dokter, saya tidak pengen ada gelar-gelar yang seperti itu. Kita sudah dokter. Nah. Jadi ma'asyarullah rahimakumullah. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah. Itu sempat ditulis gelarnya dalam salah satu bukunya. Beliau minta dihapus, hapus ini. Nah. Beliau para ulama, para masyayikh, mereka tidak mulia dengan gelar-gelar itu, tidak. Tapi dengan ilmu sunnah yang mereka miliki. Nah, kata Sufyan al-Thawri apabila engkau melihat ada seorang pemuda berbicara tentang para masyayikh meskipun dia telah sampai kepada ilmu yang banyak fai asmin khairihi maka putus asa kamu dari kebaikannya fa innahu qalilul haya karena orang ini sedikit rasa malunya kalau bahasa kita tidak punya rasa malu enggak punya rasa malu nah kata lima muslim Ibnul Hajjaj An-Naisaburi rahimahullah la yuqassaru birrajulil al ali al-qadar an darajatihi wala yurfa'u muttadhi'ul qadar fil ilmi fawqa manzilatihi wa yu'ti kulladhi haqqin fihi haqqahu wa yunzil manzilatah tidak boleh direndahkan kedudukan seorang yang tinggi derajatnya dan tidak boleh diangkat kedudukan seorang yang rendah kedudukannya dalam ilmu lalu diangkat setinggi-tingginya hendaknya setiap orang diberikan haknya dan didulukan pada kedudukannya ini pelajaran penting ma'asyarul rahimakumullah ahlul fitnah kalau mereka memberi pujian itu tergantung bersama mereka atau tidak jadi tergantung hawa nafsunya kalau misalnya dilihat bahwa syekhnya ini mendukung atau ustadznya ini mendukung, wah itu dipuji setinggi langit. Ustadzuna, waliduna, oh semacam-macam pujian itu. Oh ini syekh sunnah ini seterusnya. Dipuji-puji ketika merasa bahwa syekh ini mendukungnya. Nah. Tapi ketika syekh ini ternyata berlawanan dengannya, bahkan mungkin mentahzirnya memperingatkan dari penyimpangannya nah, mulai sudah kelihatan ya mulai para syekh itu ditinggalkan cari syekh-syekh yang baru kalau perlu yang bukan ulama dikarbit jadi ulama yang bukan ulama yang tidak dikenal sebagai ulama dikarbit jadi ulama nah kalau dahulu yang dipuji Syekh Rabi' misalnya Masya Allah Syekhuna Rabi' Masya Allah Syekh Ubaid Masya Allah Syekh Muhammad bin Hadi ketika para ulama ini menerangkan tentang penyimpangan sudah mulai mulai menjauh Wah Syekh Robi kan perkataannya bukan wahyu Syekh Robi bukan jaminan untuk masuk ke dalam surga ya. apakah ada yang bisa menjamin kalau bersama Syekh Rabi berarti Syekh Rabi akan masukkan kita ke dalam surga mulai sudah nah. yang tidak dikenal sebagai ulama oh. hadirilah daurah ulama itu diangkat-angkat yang sebelumnya tidak dikenal kiprahnya dalam dakwah salafiyah maka ini yang dipuji-puji ketika sejalan dengan hawa nafsunya seorang yang sebelumnya tidak dikenal sama sekali maksudnya tidak dikenal tidak diketahui kiprahnya di dalam dakwah salafiyah tidak diketahui sikap pembelaannya terhadap al-manhajus salafi oleh para ulama karena yang berhak menilai ulama itu ulama, kan begitu. Bukan orang-orang yang bukan tergolong dari kalangan ulama. Nah, wah ini sudah mulai diangkat-angkat. Ya. Apalagi kalau sedang menjatuhkan yang lainnya. Yang memang sedang diincar. Yang dijadikan sasaran tembaknya. Wah, sudah jika memungkinkan untuk diangkat diangkat setinggi langit Allahul musta'an dan itu bukan sikap ahlus sunnah ya perhatikan perkataan Imam Muslim tidak boleh direndahkan kedudukan seorang yang mulia kedudukannya dan tidak boleh diangkat kedudukan seorang yang di bawah levelnya di kedudukannya belum sampai kepada tingkatan itu tidak dikenal sebagai seorang ulama al-jarh wa ta'dil lalu diangkat seperti imamul jarh wa ta'dil tidak diperbolehkan hendaknya setiap orang diberikan kedudukannya sesuai dengan keadaannya ini ma'asyiral rahimakumullah wala yadhkuru syabab salafin dia tidak menyebut para pemuda salafiyin wa najiduhu qad yalmizul masyayikh salafiyin bahkan yang kita dapati kadang-kadang dia uh, yalmiz lams uh, eh, lams itu apa ya uh, bahasa sindiran tapi menyindir ya apa merendahkan tapi dengan menggunakan bahasa sindiran gitu begitu sikapnya terhadap para ulama salafiyin yuhibbu an tadhkur kadang-kadang dia tidak senang kalau engkau menyebutkan nama-nama mereka engkau menyebutkan nama-nama mereka enggak senang dia ya kalau sudah mendengarkan Syekh Rabi ha Syekh Rabi wah ketakutan kamu belajar di mana ana belajar di Syekh Mukbil Syekh Mukbil kaget dia ya. ada orang-orang seperti ini dan biasa kita mendapatinya tidak senang ketika disebutkan nama ulama sunnah ya. tapi kalau yang disebut Abu Bakar Ba'asyir, wow senangnya luar mujahid mujahid ini Imam Samudra mujahid Usama bin Laden mujahid senang nah ini berarti burungnya Usama bin Laden ha? sejenis fahadhihi alamatun ala anna hadzal rajul rajul su maka ini tanda yang menunjukkan orang ini buruk wa indahu dakhan wa indahu amrun ghairu mahmud menunjukkan bahwa ada sesuatu pada dirinya dan ada hal-hal yang tidak terpuji yang ada pada dirinya maka dengan kaidah yang kelima ini penting bagi kita untuk menilai seseorang saya kira sampai di sini ya kawan dan saya cukupkan insyaallah taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk melanjutkan di kesempatan yang lain ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh